Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Radio. Jawablah, rumah. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuran. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu. Karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. sedang mengamati gunung, jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu aditawang Alun, karena membahayakan jiwa orang banyak. Rasanya tidak, dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Ajang Condo Birowo. Dalam seri ke-641 ini, dengan para pemain, Rusli sebagai para gading, Wahyu Chandra sebagai Brahmana lokal, Endang Agustin sebagai Nyai Jayeng, Ganevin sebagai Kiai Jayeng, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. rumahnya bagi Kiai dan Nyai Jayeng merupakan sebuah berkah dan anugerah yang tiada ternilai. dan Nyai. Semalam aku merasa jantungku hampir saja terlepas dari dada ketika mendengar suara seekor singa mengaum. Serasa akan rontok semua isi dadaku karenanya. Suaranya benar-benar mengerikan. Degup jantungku seolah masih terasa hingga sekarang. Nampaknya padang itu dihuni oleh binatang buas. Mengapa kisah anak berani tinggal di tempat ini? Apakah tidak merasa takut dengan binatang buah itu? Tidak, Bapak. Kami tidak merasa takut. Karena singa yang terdengar mengaum itu tidak pernah mengganggu kami. Bahkan suara itu telah akrab dengan kami. Singa adalah binatang yang buas. Mengapa kisah anak bisa mengatakan binatang itu tidak mengganggu? Sekarang mungkin tidak atau belum. Tetapi bagaimana dengan lain waktu? Jika binatang itu merasa lapar, ia tidak akan memandang apakah itu manusia atau binatang lain. Ia akan disantapnya. Yang mengaum itu bukan singa, Bapak. Shh, Nyai. Ah, kita berhadapan dengan seorang Brahmana, Kakang. Apakah kita harus menutup-nutupi? Nyai mengatakan yang terdengar mengaum itu bukan suara singa, Lalu suara apakah itu? Yang mengaum itu suara manusia, Bapak. Aneh. Aneh sekali. Bagaimana mungkin ada manusia mengaum seperti itu? Manusia tidak akan bisa bersuara seperti itu. Itu suara singa di sana, bukan suara manusia. Memang mengerikan sekali, Bapak. Akan tetapi yang saya ketahui, itu memang suara manusia. Uh, maksudku, yang melakukannya manusia. Wah. Lalu bagaimana bisa dan apa yang dilakukan oleh orang yang berada di tengah padang ilalang itu? Bertapa, Bapak. Bertapa? Benar, Bapak. menceritakan apa yang diketahuinya dengan tuntas. Namun yang diketahui Kiai Jaeng itu ternyata hanya terbatas. Kiai Jaeng dan istrinya belum tahu kalau yang mengaum itu sebenarnya adalah Ken Arok. Dan lebih dari itu, ia adalah seorang raja. Hmm, begitukah ceritanya? Jadi yang mengaum itu adalah suara manusia yang bertapa. Yang aku ketahui, Orang yang bertapa tentu mempunyai keinginan. Ia mempunyai maksud atau kehendak yang akan diwujudkannya dengan mesuraga dan mesubrata itu. Adakah kisanak berdua mengetahui apa yang diinginkan oleh orang yang bertapa itu? Kami tidak tahu, Bapak. Oh, orang yang setiap pagi dan sore kemari itu tidak menciptakan sesuatu? Kiai Paraji tidak mengatakan apapun, Bapak. Oh, namanya Paraji. Kiai Paraji Gading. Kiai Paraji Gading itu tidak menceritakan apakah keinginan orang yang melakukan tapa berata itu. Ya, mungkin ia menginginkan dirinya menjadi sakti mandraguna atau menginginkan menggapai kahyangan Jonggring Salaka atau ingin menjadi raja. Bagaimana kisana? Wah, sayang sekali kami tidak menanyakan hal itu, Bapak Brahmana. Adakah orang yang kau sebut para di gading itu sudah datang kemari untuk mengambil makanannya? Belum, Bapak. Sebentar lagi ia akan datang. Apakah kisah anak berdua merasa keberatan jika aku berkeinginan bertemu dengan orang yang bernama para di gading itu? Untuk apa, Bapak? Aku hanya merasa penasaran. Aku bermaksud ingin mengetahui apakah sebenarnya yang diinginkan oleh orang yang melakukan tapa berata di tempat itu sehingga harus mengaum menjadi singa. Jika ia ingin menjadi singa atau makhluk kejadian sejenis itu, itu akan membahayakan umat manusia. Nah, hal itu harus dicegah. Uh, apakah apakah ada kemungkinan yang seperti itu, Bapak? Ya. Justru karena itu kita tanyakan hal itu kepada orang yang bernama para jigading yang bertugas menjaganya itu. terus bergerak. Matahari yang menaburkan sinarnya di langit merambat sejengkal lebih tinggi, mengurai embun dan udara dingin untuk menyibak dan pergi. Kedaunan hijau menari-nari digoyang oleh angin lembut yang menerpanya. Dan akhirnya, orang yang mereka perbincangkan itu kemudian datang. Brahmanaloh gawe dengan ramah memperkenalkan diri. cerita Nyai dan Kiai Jayeng ini, aku sangat berminat untuk berkenalan denganmu. Sebagai seorang Brahmana yang selalu didorong untuk mengetahui dan meluaskan pandangan dan wawasan, aku sangat tertarik dengan apa yang sedang terjadi di padang karautan ini. Yang nampaknya kisah anak para jikading mengetahuinya. Siapa kau? Namaku Logawe. Brahmana Logawe? Benar. Akulah itu. Brahmana Logawi. Hmm. Iya. Aku seperti pernah mendengar nama itu. Sungguh merupakan sebuah kehormatan jika ternyata kisah anak mengenal namaku. Aku pernah mendengar nama Logawe dari orang-orang di Singasari. Beberapa prajurit yang aku kenal bercerita tentang Logawe. Yang membawakan Aruk menghadap aku Tunggul Ametung untuk dijadikan prajurit. Kaukah orangnya? Benar. Akulah orangnya di sana. Jadi benarkah cerita tentang dirimu yang menjadi pembicaraan orang banyak itu? Ya. Pembicaraan yang mana yang Kisanak Paraji maksudkan? Bahwa kau berasal dari tanah India. Kau menyeberang ke bumi Jawa Dwipa ini dengan menaiki daun keluwi yang terbang melintasi lautan. Betulkah demikian, Brahmana? Wah, itu tentu sebuah cerita yang ngoyoworo kisah anak para jikading. Cerita yang tidak bisa diyakini kebenarannya. Bukankah kisah anak mendengar pula kisah serupa tentang Empu Barada yang mengendarai daun kelui untuk menyeberang ke Pulau Bali? Lalu apa yang kau lakukan di sini, Brahmana Logawi? Kiai Cheng dan istrinya memilih diam untuk mengikuti pembicaraan yang terjadi suami istri itu sampai lupa untuk mempersilahkan tamu-tamunya masuk ke pendopo rumahnya yang sederhana itu. Aku ulangi lagi. Brahmana Logawi, apa yang kau kehendaki dengan datang ke tempat ini? Kisanak para jigati. Hmm. Apakah kau merasa keberatan karena aku berada di tempat ini dan mengamat-amati apa yang dilakukan oleh Ken Arok di tengah padang ilalang karutan itu? Hmm. Apakah kau merasa keberatan dengan apa yang aku lakukan? Jika kau merasa keberatan, dengarlah di sana Bahwa akulah dahulu orang yang membawa Ken Arok itu ke istana Tumapel. Seperti apa yang tadi kau katakan. Akulah orangnya yang membimbingkan Arok dari seorang perampok untuk menjadi orang yang mau berbuat dan bertindak benar. Tentu saja aku mempunyai kepentingan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Ken Arok itu. Nah, jika kau merasa keberatan sana, beranikah kau mempertanggungjawabkan di hadapan Ken Arok itu? Acik Gading yang merasa tidak senang dengan kehadiran Brahmana Loh Gawe itu harus melihat kenyataan kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Brahmana Loh Gawe itu. Betapa dia tidak boleh meremehkan kehadirannya. Jika ternyata Ken Arok tidak berkenan dengan sikapnya, maka Ken Arok bisa marah luar biasa. Dan tentu saja, itu adalah hal yang harus dihindari. Itulah sebabnya sikap para Gading nampak sedikit lebih ramah. Baiklah, Brahmana Lokawe. Apa yang ingin kau ketahui? Bertanyalah. Kalau aku mengetahui apa jawabnya, aku akan menjawabnya. Apakah yang sedang dilakukan Tuanku Ken Arok itu? Tuanku sedang bertapa. Hmm. Bertapa tentu menyimpan maksud. Lalu apakah yang diinginkan Sri Bakinda dengan tapa berata yang dilakukan itu? Hanya Sri Baginda sendiri yang mengetahuinya. Benarkah jawaban itu kisanak para jigading? Ya. Aku melihat nampaknya kau menyembunyikan sesuatu kisanak. Baiklah, aku akan coba menebak. Apakah kira-kira yang sedang diinginkan oleh Sri Baginda itu? Dengan melakukan tapa berata itu, Baginda sedang berusaha mengubah sebuah kutukan. Atau bisa disebut Baginda sedang berusaha mengubah takdir. Benar demikian bukan? Kau benar-benar seorang Brahmana yang waskita. Seorang Brahmana yang beruh sadurunge winarah yang bisa mengetahui segala sesuatu yang orang kebanyakan tidak bisa mengetahuinya. Jika demikian halnya, kau tidak perlu bertanya hal itu kepadaku, Brahmana. Berbicara jujur kepada mata hatimu sendiri. Bukankah pertanyaan yang kau lontarkan itu tak lebih dari sekedar sebuah basa-basi? Karena sebenarnya kau sendiri telah mengetahui jawabnya. Benar demikian, bukan? Perkiraanmu yang seperti itu jelas salah, di sana. Aku ini manusia biasa. Aku bukan pegawai tahan atau titisan dari dewa. Hanya para dewa yang serba mengetahui segala sesuatu. Yang bahkan belum terjadi. Apa yang kau katakan sama sekali berbeda dengan apa yang tadi juga kau ucapkan. Bukankah kau menyebut apa yang dilakukan oleh Sri Baginda itu adalah dalam usaha untuk menghindari sebuah takdir atau mengubahnya? Kau telah mengetahui hal itu. <laughs> Aku sekedar menduga kisana. Bukankah tidak salah jika aku hanya mengutarakan sebuah dugaan? Dugaan itu bisa benar, bisa juga salah. Ternyata dugaanku itu benar. Itu bukan berarti aku merusak durunge Winara. Lalu apakah sebenarnya yang kau kehendaki Brahmana Lohgawe? Aku minta kau bersedia menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh Sri Baginda itu. mengikuti pembicaraan itu dengan seksama, nampak tegang dan sibuk menebak manakala Brahmana gawe menyebut-nyebut nama Baginda. Di dalam dada suami istri itu tumbuh pertanyaan, Benarkah orang yang bertapa dan ada kalanya memperdengarkan auman singa yang dahsyat itu adalah Sri Baginda, raja mereka sendiri? Kiai Jayeng dan Nyai Jayeng menyimpan rapat-rapat pertanyaan itu di dalam hati mereka.

bahwa hal itu tidak mungkin aku lakukan. <laughs> Sayang sekali Brahmana Logawe bahwa aku telah mendapat tugas dari Sri Baginda untuk menjaganya. Dan aku minta kau tidak perlu berkeinginan mengetahui apa yang dilakukannya. Bagaimana dengan ansumku pagi ini, Nyai? Apakah telah disediakan? Tentu, tentu Kiai. Aku sudah siapkan. Thank you. Jika Gading yang wajahnya dihiasi cacat itu melangkah masuk ke dalam rumah. Nyai Jayang bergegas menuju ke dapur melalui pintu samping. Dan tidak berapa lama kemudian telah muncul di ruang tengah membawa ransum yang dibungkus dengan daun pisang. Pendengar Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. itu tidak mungkin aku lakukan. Hmm, sayang sekali Brahmana Logali. Bahwa aku telah mendapat tugas dari Sri Baginda untuk menjaganya. Aku minta aku tidak perlu berkeinginan mengetahui apa yang dilakukannya. Bagaimana dengan rantingku pagi ini, Nyai? Apakah telah disediakan? Oh, tentu, tentu. Ah, sudah aku siapkan. melangkah masuk ke dalam rumah. Catherine bergegas menuju ke dapur melalui pintu samping, dan tidak berapa lama kemudian telah sekali di padang karautan itu. Uh, uh, Amin, bagaimana? Eh, bagaimana mungkin kami berbohong kepada seorang Brahmana? Uh, ah, tidak, aku akan menyusulnya. Bagaimana kakang? Kiai para bin itu nampaknya merasa kecewa kepada kita, Yai. Iya, aku tahu itu. Seharusnya kita tidak perlu bercerita apapun kepada Brahmana itu. Ah, itu sesuatu yang tidak pantas kita lakukan, Kakang. Kakang. Bagaimananya? Dari pembicaraan tadi, bukankah berarti orang yang bertapa itu adalah Sri Baginda? Sri Baginda Kertajaya. Betulkah itu, Kakang? Oh, salah. Sri Baginda Kenaro. Bukankah Bapak Brahmana Nalogawi tadi menyebut-nyebut nama Kenaro? Akan tetapi, Bukankah raja kita adalah raja Kertajaya, Kakang? Kamu yang tidak tahu perkembangan Nyai. Gusti Kertajaya sekarang sudah lengser ke Prabon. Kedudukannya direbut dengan paksa oleh Ken Arok. Dan Ken Arok itu sekarang bertapa. Ali, Mengapa bertapa saja harus memiliki padang karutan seperti itu? Kita ini orang kecil, Nyai. Kita tidak tahu apa-apa. Ingat, kesalahan yang tadi kita lakukan tidak usah diceritakan kepada orang lain. Simpan rapat-rapat. Jika kita ceritakan pada orang lain, barangkali orang yang bertapa itu tidak senang. Jadi kita bisa dikutuk menjadi seperti yang dikehendakinya. Ibaratnya, kalau kita dikutuk menjadi sebutir kacang hijau, ya jadilah kita kacang hijau. kita berbicara sebagai layaknya sahabat. Bukankah banyak yang bisa kita bicarakan di sini? Sering sekali Brahmana. Aku tidak berminat. Ayo, pergilah. Tinggalkan tempat ini. Jangan kau paksa aku memenuhi perintahmu itu, Kisano. Aku tentu akan pergi kalau aku sudah mendapatkan jawaban yang aku inginkan. Perilakumu itu seperti perilaku perampok sama sekali tidak sesuai dengan wujud lahiriahmu yang brahmana. <laughs> Kata-katamu tajam sekali di sana. Tetapi baiklah, kalau kau memang keberatan, tidak apa-apa. Namun, maukah kau menjawab pertanyaanku? Ada pamri apakah atau ada keinginan apakah di dalam hatimu? Sehingga kau harus menahan hati dan menebalkan wajah berusaha menebarkan diri sebagai orang yang dekat dengan baginda. melarikan diri dari segala keinginan, nafsu, dan sebagainya. Tetapi pertanyaanmu tadi sungguh menyiratkan betapa di dalam jantungmu, jantung seorang Brahmana bersembunyi sifat iri. Kau merasa pernah dekat dengan Ken Arok dan sekarang kau tersisi. Lalu kau tidak senang melihat ada orang lain yang dekat dengan beliau. Eh? Kau akan mengelak dari yang aku katakan ini Brahmana? <laughs> Bagaimana? Bagaimana? <laughs> aku hanya manusia biasa. Barangkali aku masih terhinggap oleh sifat semacam itu. Jika itu benar, mengapa aku harus mengalah? Hmm? Tetapi kisah para gadis bukan itu alasanku yang sebenarnya. Jika aku tanyakan itu, adalah karena ada sebuah kepentingan yang lebih besar. Bukan sekedar atas nama iri. Sama sekali bukan. Baik. Kalau begitu sebutlah. Sebut. Ayo. Aku cukup mengenal kau, kisah anak para jikadi Seperti aku mengenal diriku sendiri. Kau adalah salah seorang dari sekian banyak orang yang menguasai aji panglimunan Sebuah ilmu yang menggetarkan yang dimiliki orang-orang dari perguruan pesanggrahan di ujung timur Pulau Jawa. Yang lebih dikenal sebagai bumi belambangan itu. Bukankah benar begitu? Iya, benar. Dan siapapun dapat menyebut hal itu. Tetapi, apa yang kau lakukan terhadap perguruan itu sendiri? Hmm? Pada suatu ketika kau pernah menohok perguruan itu dari belakang. Kau kacaukan dengan perbuatan-perbuatan jahatmu. Bahkan, bukankah kau pernah menjadi perampok di padang karautan? Ken Arif nyaris membunuhmu dengan lecutan cambukmu. Ajian Panglimun yang kau terapkan tidak berhasil melindungimu dari ketajaman mata hati Ken Arok. Pemuda yang bernama Kameswara itu yang memintakan maaf kepadamu. Dan bukankah di kambang Ayun kau telah terlempar ke dalam jurang sehingga wajahmu berantakan seperti itu? <laughs> Ternyata kau mengetahui cukup banyak. Itulah Aku melihat kau bukan jenis orang yang baik. Salahkah jika aku mencemaskan apa yang terjadi dengan Singasari jika kau berada di dekat Sri Baginda? Apalagi kau menjalin hubungan erat dengan istri muda Ken Arok yang berarti jahat itu. Kurang ajar. pun penilaianmu kisah anak para gading. Kalau saja, kalau saja kau bukan Brahmana loh gawe, sudah aku robek mulutmu. Akan kuratakan batok kepalamu. Mengapa tidak kau lakukan itu? Iblis. Hei, jangan pergi kisah anak para gading. Kita belum selesai bicara. Kisah anak para gading. Tiga sari yang baru saja berdiri ini membutuhkan ketendangan. Janganlah kau mengurukannya. Tindak perbuatan jahat tidak akan pernah menang menghadapi kebenaran. Jangan itu. ke segala penjuru persada. Kiai dan Nyai Jain bertanya-tanya karena memikirkan kemunculan Brahmana Loh Gawe. Juga kenyataan yang tidak terduga bahwa ternyata orang yang melakukan tapa berata itu adalah Sri Baginda. Thank you. kau akan menyanyi galengan atau kebunmu. Tapi kau tidak melakukan apa-apa, malah melamun. Eh, kamu melamunkan apa? Eh, kau... Eh, aku lewat di depanmu. Kau tidak melihat aku. Kau kau tadi berkata apa? Wah, jelas. Berarti kau melamunkan sesuatu. Rupanya kau mulai berpikir untuk mempunyai istri lagi ya? Ah, kau ini. Lalu, kau memikirkan apa? Ada yang aku pikirkan. Ceritakan kepadaku. Tidak, aku tidak mungkin bercerita. Eh, aku ini sahabatmu. Biasanya, apapun kau ceritakan kepadaku. Aku pun juga, jika ada sesuatu di dalam pikiranku, aku bercerita kepadamu. Tapi sekarang kok, kau tampak aneh. Ada apa? Tidak mungkin aku bercerita. Ayo, berceritalah. Aku tidak akan memanjangkannya kepada siapapun. Jangan, Ah, kau ini. Maafkan aku. Untuk yang satu ini aku tidak bisa bercerita. Thank you. semakin penasaran, ingin mengetahui apa yang sedang dipikirkan Kiai Jayeng. Dari raut wajahnya, nampak sekali Kiai Jayeng itu resah, gelisah, seperti sedang menyangka sebuah beban yang berat luar biasa. Matanya memandang aliran sungai kecil yang airnya gemercik beriak, menjadi tempat beberapa ekor ikan yang berenang dengan bebasnya. ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.